بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم كلا رد لهم عن ذلك إذا دكت دكت الأرض دكا دكا زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم وجاء ربك أي أمر والملك أي الملائكة صفا صفا حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة <clears throat> مصطفين مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة مصطفين مصطفين لا لا أو ذوي صفوف كثيرة يقول مصطفين إيه اصطفى اس ايه اصطفى ايه ما هو اصطفى لا هذا هذا في هذا يعني صفا صفا ايش يقولنا كمل كمل اولا كمل اولا وجيء يومئذ بجهنم أي تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام بعيد سبعين زمام ألف زمام, زمام. آه كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك لا زفير وتهيد يومئذ بدل من ذا والجواب يتذكر الإنسان أي الكافر فرط فيه وأن لو ذكرى استفهام نفي أي لا ينفعه تذكره ذلك يقول مع تذكره لتنبه ليتني قدمت الخير والإيمان لحياتي الطيبة في الآخرة أو وقت حياتي فيومئذ لا يؤذب بذل أذابه أي لا يكله إلى غيره وكذا لا يوثق بكسر الثاء بكسر الثاء وثاقه أحد وفي قراءة بفتح الذال والثاء فالضمير أذابه ووثاقه للكافر والمعنى لا يؤذب أحد مثل تأذيبه ولا يوثق مثل إيثاكه يا أيتها النفس المطمئنة الآمنة وهي المؤمنة ارجعي إلى ربك يقال لها ذلك عند الموت أي ارجعي إلى أمره وإرادته راضية بالثواب مرضية عند الله بعملك أي جامعة بين الوصفين وهما حالان ويقال لها في القيامة فادخلي في جملة عبادي الصالحين وادخلي جنتي معهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza dukkat ay idza zulzilat ketika digoncang itu bumi dakkan dakka ini takkid gauli ya. Digoncang ha, dengan goncangan yang sangat besar. Hmm? Tapi ada yang menyatakan dakkan daka ay dakkan ba'da dakin goncangan lagi disusul lagi dengan goncangan lagi disusul lagi dengan goncangan lagi hatta hadima kullu bina'in 'alaiha sehingga benar-benar roboh semua bangunan 'alaiha di atas bumi ini wayan adib dan tidak ada jadi bukan satu kali goncangan eh, kalau pendapat yang kedua tadi itu digoncang goncang lagi goncang lagi sampai hancur dah eh? Sampai hancur semuanya, bahkan sak gunung-gunungnya hancur. Ada lagi dakan-daka ah, itu satu kali goncangan semuanya hancur. Hmm? Seperti uh, tuhu orang mengarang kitab ini gitu. Sanaftul kitab wa tuhu baban baba. Setelah bab ini susul lagi bab lagi setelah itu bab bab lagi begitu. Ya. Yeah. Wajah arabuk dan datang Tuhan kamu ini ada mudhaf yang dibuang. Wajah amru rabbik ay amruhu. Kalau wajah arabuk berarti asalnya Tuhan tidak ada kemudian datang. Nah, seakan-akan Allah itu sudah mahutun bil jihah kalau begitu. Wajah Arabuk itu harus dinyatakan ada mudhof yang terbuang ay wajah amru rabbik. Dan datang perintah Tuhan kamu. Wal malaku saffan saffa dan para malaikat saffan saffa. Ada dua ada di sini. Saffan saffa itu seperti tadi itu, ah, bersaf-saf gitu. Ya, mustaf ya, mustafina. Iya. Mustafina Ist, istaffa asalnya ya, istaffa. Jadi istaffa ya betul. E, dan malaikat itu bersaf-saf. Karena begini, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia nanti digiring ke bumi yang bukan bumi yang ada. Nah, jadi sebenarnya ada dua bumi itu nanti. Bumi yang ada ini menjadi bumi yang lain. Sama seperti bumi tapi lain bentuknya. Nah, bukan mukawarah, bukan seperti bola, tapi rata itu bumi. Kemudian tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, dan bumi tadi itu sangat terang karena dekat dengan matahari sampai ada menyatakan satu mil, sampai ada menyatakan lau madda yadau yada ahadihim lana arat asyamas. Seandainya tangannya diangkat gini bisa mengenak kepada itu matahari. Dibawa ke sana turun malaikah dari langit pertama. Hah? Sepuluh kali lap, la, sepuluh kali lipat penduduk penghuni mahsyar, penduduk mahsyar. Minal jin wal ins. Mulai zaman diciptakan jin sampai hari kiamat, diciptakan manusia sampai hari kiamat, setannya juga begitu, kemudian binatang-binatangnya juga begitu, sepuluh kali lipat malaikat. Safan, dia membuat satu sof Setiap satu orang dikawal sepuluh malaikat. Ini pengadilan Allah nih. Jadi ibarat eh, eh, anu sepirnya atau penjaganya ini. Sepuluh malaikat. Setiap satu makhluk tadi itu. Kemudian setelah itu turun dari sama dunia dua puluh kali lipat. Dari sama eh, apa? Sama athaniyah. Sama athani dari langit kedua malaikat. Kemudian turun lagi dari langit ketiga 30 kali lipat. Hmm. Membuat soft sendiri, soft sendiri, soft sendiri. Jadi satu orang ini dikelilingi sama dunia 10 kali lipat, turun lagi 20 kali lipat, turun lagi 30 kali lipat. Terus demikian sampai sama Ustaz 70 kali, kali lipat. 70 kali lipat. Jadi satu orang dikawal dengan Allah alam berapa ratus malaikat itu. Hmm? wal malaku Sofan, Sofa. Jadi begitu banyak mereka eh, menjadi saksi dari manusia, dikawal oleh begitu, pengawalan ketat kata orang sekarang ya. Pengawalan ketat. Bukan sepuluh, dua puluh, ratusan malaikat lagi yang awal. Mau lari di mana ini? Ya, pengadilan yang sudah luar biasa ini. Audawi sufuf kathira atau memang malaikat itu punya soft mereka tadi itu memiliki soft yang banyak. Memang oh, malaikat lebih banyak daripada manusia. Wajib ayau idzin bi jahannam dan didatangkan di hari ketika itu dengan jahannam. Jadi jahannam ini e, nanti bisa didatangkan bukan berarti e, ditaruh di satu tempat kemudian orang itu dikirim gitu saja jahanam nanti akan didatangkan tugadu bisab'ina alaf zimam yang diikat itu jahanam dengan seribu e, apa zimam itu kendali eh, 70 70 ribu kendali Kullu zimam bi aidi sab'ina alaf malak. Setiap satu kendali dibawa dengan 70 ribu malaikat. Laha zafir wa taghayyud. Mempunyai si zimam si, si jahanam tadi itu zafir. Suara ya yang mengerikan zafir wa taghayyud. Ibarat anjing galak itu. Anjing galak dipegang tampar saking galaknya anjing itu bukan satu tampar, tujuh tampar misalnya Kemudian setiap satu tamparnya tadi itu eh, dipegang dengan orang yang kuat. Itu anjing sudah ingin menerkam atau macan itu ingin menerkam si siapa namanya? Si mangsa tadi itu. Nah, saking dipegangi tidak bergutik dia. Nah, jahanam juga begitu. Jahannam ini masih belum waktunya orang orang kafir itu ada Allah musuh-musuh Allah sampai ke Jahannam. udah Jahannam mau melahap mereka sudah. Saking dia dipegangi dengan malaikat tadi itu. Yang megangi eh, per tamparnya dari perzimamnya 70 ribu malaikat dan itu jumlah tamparnya 70 ribu tampar. Kendali. Di galak bener itu. Jadi gambaran bahwa jahan benar galak. Sampai dikatakan sama Nabi kau nggak kau enggak dipegangi sama malaikat maka seluruh yang ada di mahsyar akan terbakar dengan jahanam itu. Jadi benar-benar mm, disediakan ibarat macan kelaparan itu. Iya. Jadi tidak ada ampun sudah, tidak ada ampun. Hmm? Wajib ayat yaumidzin min jahannam. Nah kalau sudah demikian, gimana keadaan manusia di saat itu? Melihat jahanam, melihat malaikat menjadi saksi dalam pengadilan Allah dan yang mengadili akamul hakimin Allah ada di mahsyar yang demikian tadi itu. Yauma idin yatadzakkarul insan. Yauma idin hari ketika itu badal min idza. Idza dukkatil ardu dakkan dakka dan seterusnya. Wa jawabuha dan juga jawabnya idza. Yatadzakkarul insan, baru manusia itu akan sadar. Manusia di sini adalah yang maksud al-kafir, orang kafir saat itu baru sadar alama farratu fi atas ke semena-menanya dia. Hah? Dia betul-betul tidak perhatian dengan hari itu sudah dijanjikan sama Allah tapi dia tetap kafir maksiat. Ah baru oh ini. Iya salah saya, salah saya. Hah, keliru saya ya tetekar. Mereka baru sadar. Wa anna dzikra. Hah? Wa anna lahud dzikra. Kayak ya apa? Sadarnya saat itu sudah. Bukan saatnya lagi sudah sadar. Hah? Istifham bermakna nafi. Berarti ini istifham ingkari ya. Hah? Nah, istifham bermakna nah, nafi. Aila yan yanfa'uhu tadhakkuruhu dhalik. Ya, percuma sudah enggak manfaat lagi, tidak memberikan manfaat kesadarannya saat itu. Sadar di dunia. Sebelum mengalami itu sadar. Ibarat orang misalnya. Hah? Ngerokok. Paham ya? Dia tidak sadar. Kadang dikasih tahu bahaya loh. Bisa kanker. Bahaya bisa kanker. Bahaya bisa kanker. Kena kanker bener baru sadar. Iya kena kanker ya kalau ngerokok itu ya. Ya sudah kena ente. Kelas. Bahaya. Jangan ente duduk-duduk di rel sepur bahaya datang sepur kena keledas Iya bahaya. Hah? Nanti orang-orang kafir juga begitu. Iya gini jadinya. Wa anna dzikra. Hah? Na'udzubillahi min dzalik. Yaqulu hmm, setelah sadar orang kafir itu nanti ketika menyaksikan itu dia akan berkata, "Ma'at bersama kesadarannya." Ya laitani gedam li hayati. Ya laitani ya litambi. Ya. Ya laitani gaddamtu li hayati bukan ya nida ini. Ya. Aduh seandainya gedam tu aku mengajukan al khaira wal iman, kebaikan dan keimanan lihayati untuk kehidupanku at-tayyibah yang bagus fil akhirah di akhirat ini ya surga dia kok seandainya aku dulu di dunia itu beriman beramal soleh untuk kehidupan akhirat ini yang bagus jadinya nikmat jadinya Hah? paham ya ah. jadi mereka tadi itu nyeseli cuma buat apa nyesel kalau mau nyesal itu ya di dunia. Ada lagi yang berkata lihayati bukan fil akhirah lihayati eh waget hayati fid dunia gedam tu lihayati artinya gedam tu liwakti hayati fit ya seandainya aku mendahulukan berbuat al khair dan iman pada waktu kehidupanku di dunia. eh, dia nyeseli itu. Tapi nyeselnya udah di akhirat. Nyeselnya udah di akhir di akhirat. Nah. Wa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka hari itu la yu'adzibu, tidaklah mengadab azabahu azabnya Allah ahad satu pun ai alladzi la yakiluhu ila ghairi tidak menyerahkan memasrahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala hmm alladzi la yakiluhu ila ghairi artinya apa la ya'murullah La ya'mur ghairullah. Tidak ada yang mengadab saat itu kecuali dengan perintah Allah. Yang terjadi saat itu adab yang luar biasa tapi semua tadi itu dengan perintah Tuhan. Tidak ada satupun yang akan bisa mengadab dengan kemauan sendiri. Semua dengan ketentuan Allah. Ini berarti ada orang-orang yang tidak diadab oleh Allah nanti. Walaupun dia berbuat dosa. Kenapa Allah mengampuni? Allah mengampuni. Karena itu tidak bisa manusia vonis. kalau berbuat dosa pasti masuk neraka. Kenapa? Tidak boleh ada mengadab saat itu kecuali dengan amr Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berbuat dosa kalau Allah tidak memerintahkan untuk takdzib, untuk mengadab, ya berarti nggak akan terjadi itu. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wa la بكسر الثاء وثاقه ahad, dan tidaklah mengikat nah wathaqahu dengan ikatan Tuhan ahad seorang pun nah nanti itu semua eh, nanti itu ada beberapa orang diikat ada yang dibelenggu, diikat. Jadi ibarat orang sekarang itu diborgol. Nih iya, tapi borgol akhirat. Nih, bukan berarti pakai apa? Pakai borgolnya polisi. Ini malaikat ini yang memborgol dari wala yuthiku wathaqahu ahad. Semuanya juga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qira'ah bi fathiz dzal. Hah? بفتح dal, فيومئذ idin يعذب عذابه adabahu ahad, والثاء ولا يوثق wasakahu ahad. Lah kalau dengan difathahkan berarti mabni lil majhul itu. Ya. Fa dhamir adzabi wa wathaqih maka dhamirnya adzabahu bukan kembali kepada Allah. Wala yu'adzabu adzabahu bukan adzab Allah tapi adzabal kafir ahad ahad jadi naib naibul fa'il wala yuzaku wathaqahu wathaqal kafir ahad hmm? lil kafir kembali kepada kah? kafir maknanya kalau dibaca mabnil majul ay la yu'adzabu ahadun mithla ta'dzibih jadi ya, bil kafir tidak ada seorang pun yang diadab seperti adabnya orang kafir, adab yang sangat pedih. Walayutaku mitlawatake dan tidak diikat seperti ikatannya orang kafir karena ikatannya sangat rapat gitu. Hah? Jahanamnya udah galak dan dia tidak berkutik. Kenapa? Karena sudah diikat, nggak bisa melarikan diri, udah dikawal, sama sekian banyak malaikat tadi itu dan azabnya sangat pedih ya. Jadi bisa bayangkan di tempat mahsyar kumpul manusia mulai diciptakan sampai hari kiamat Kemudian jin mulai diciptakan sampai hari kiamat, setan mulai diciptakan sampai hari kiamat, binatang yang besar-besar mulai diciptakan sampai hari kiamat, tambahi malaikat dengan jumlah demikian. Terus ya opo oh, ngadegmu ya. Sampai dikatakan Godamun bi alfi godam. Eh? Satu kaki ini itu sempatnya itu untuk seribu kaki. Demi malaikat kemudian jin kemudian itu netel gitu. Belum lagi matahari yang dekat, belum lagi kelihatan jahanam yang begitu galak, belum lagi pengadilan Allah. Uh, ah, disitulah ada tarosyuh nanti ada banyak orang berkeluh, banyak mengeluarkan keringat, macam-macam nanti menurut ukuran orang tadi itu. Tapi ada yang fi dzillillah yaumal dzilla illa dilu. Ada yang dalam naungan Allah yang mereka tadi itu mendapatkan kesejukan, kenyamanan, keamanan saat itu. Baik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa mutmainnah yang mutmain apa? Tentram. Maksudnya sini al-aminah, jiwa yang aman. Jiwa yang aman di dimaksud adalah waya al-mu'minah yaitu orang yang beri beriman. Macam-macam di situ ada menyatakan jiwa yang beriman itu adalah orang jiwa, jiwa yang yang tentram itu yang banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada lagi yang taat kepada Allah. Alhasil macam-macam semuanya memungkinkan. Irji'i ila rabbik dikatakan di saat itu irji'i he yang punya jiwa yang tentram, yang beriman, yang banyak zikir, yang taat, yang bersih hati, yang yang yang yang yang baik-baik semuanya irji'i ila rabbik. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu karena nafas itu muannats. Hmm? Yuqalu laha Dikatakan bagi jiwa yang mutmainnah itu endal mauti ketika mati. Nah, ada menyatakan itu ketika mati. Ada menyatakan itu waktu hari kiamat. Orang kalau mau mati itu bingung kan? Kemana ini arahnya? Eh, yang punya jiwa mutmainnah, kembali kepada Tuhan kamu ketika mau mati ini. eh irji'i ila rabbik ila amri rabbik kepada perintah Tuhan kamu atau ila iradati rabbik kepada kehendak Tuhan kah? kamu radhiyatan dalam keadaan ridho bisawab kamu ridho keadaannya karena mendapat pahala besar mardiyatan dan diridhoi oleh Allah indallah bi'amali karena kamu sudah banyak beramal soleh eh? radiyatan mardi ya, orang kalau sudah jiwanya orang beriman kalau mau mati katakan udah balik lagi ke Tuhan kamu kamu ridho nanti kamu puas karena kamu mendapatkan pahala ganjaran dan kamu diridhoi oleh Allah karena sudah melakukan amal soleh di atas dunia tidak bingung orang yang belum mati sudah disenangkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, masuk istana sudah kau. Presiden, kembali kepada presiden kamu diajak masuk istana dikasih kamar khusus kau ada di sana itu dan ini. Radiyatan. Kenapa? Presiden senang kamu menjadi warga yang patuh. Ah. ila rabbik radiyatan mardiyah seakan-akan begitu. Hah? Tapi bukan presiden, tapi Rabbik, Tuhan kamu. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di dalam golongan ibadi, hamba-hambaku pilihan, hamba-hambaku solehin, hamba-hambaku yang soleh. Eh, gabunglah kamu. Ah, di situ ada aulia Allah, di situ ada ambia, di situ ada mursalin. Kamu gabung di sana. Kamu gabung di sana. Fadkhuli fi ibadi. Hah? Wadkhuli jannati dan setelah bergabung dengan mereka akan dikatakan buat khuli jannati masuklah surga kamu ma'ahum bersama mereka ke Allah. Ah, ini ada mengartikan begitu. Tapi ada ahlul isyarah, ahlul isyarah para aulia Allah. Mereka menyatakan bukan itu indal maut. Nida itu ya ayuhatan nasul mutmainnah bukan indal maut. Di dunia juga ada nida. Ya ayuhatan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tentram. Kalau sudah dia menjadi wali, bersih hati, tenang, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbik. Kembali lagi kepada Tuhan kamu. Khalas, jangan melihat makhluk lagi. Hah? Irji'i ila rabbik Bifina iki amma siwallah. Jangan ada luang lagi di hati kamu dari itu selain Allah SWT kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala radhiyatan mardiyah ridha dengan segala hukum Allah dan mardiyah kamu diridhoi oleh Allah karena dengan sifat tadi itu segalanya kamu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Fadkhuli fi ibadi maka masuklah dalam dalam golongan hamba-hambaku yang soleh hamba-hambaku pilihan kamu berarti termasuk mereka wadkhuli jannati ay jannatus syuhud kamu masuklah surga syuhud. Hah? Surga karena kamu sudah menyaksikan Tuhan kamu dengan hati kamu di dunia. Sama nanti jannatul khulud, surga yang selama-lamanya nanti ada di akhirat karena dekat kepada Allah, karena dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia bertemu dengan hati, kalau di sana bertemu dengan zahir dan batinnya. Hmm? Wadkhuli jannati. Nah. Jadi bagi aulia Allah sebenarnya rasa yang ada di dunia ini seperti bisa rasa surga walaupun dia ada di dunia. Nah, kenapa? Karena dia dalam kenikmatan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di, di rumahku ini seperti surgaku, baiti jannah jannati walaupun bukan surga beneran. Baiti jannati. Ada lagi menyatakan mabaina Gabriel min robotun robatun min riyadil jannah walakum juga surga beneran. Ada lagi menyatakan memang itu asalnya dari surga tanah dari itu. Jadi ada ada kenikmatan surga di atas dunia tapi yang merasakan memang ahlul jannah yang sudah ada di dunia ini. Jadi mereka sudah menikmati demikian. Ibarat <clears throat> eh, eh, seseorang tadi itu merasakan nikmat seperti ada di rumahnya sendiri karena ketemu kekasihnya walaupun ada di tengah padang pasir. Dia merasakan nikmat walaupun belum masuk surga karena sudah dekat dengan Tuhannya di atas dunia ini. Hmm, belum ada di surga udah dekat sama Tuhannya. Memba merasakan banyak nikmat yang tidak dia ada taranya. Ya Pak, nikmatul ghurub minallah. Nikmatul nikmat mahabbatillah Hmm, kenikmatan yang luar biasa yang tiada taranya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala kif yakunun nida lah ini kan ada nida ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dari mana nidanya para auli eh, kalau menurut tafsir alil isyarat dari itu nida itu bisa lewat mimpi atau lewat ilham. Ya, hmm, bisa lewat mimpi, bisa lewat il ilham. Karena itu kalau ente eh, eh Mana ini orang soleh apa enggak? Kalau ada ya ayuhatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini orang soleh ini. Bilang belum ridho kok ini. Hmm, belum mardi kok ini menyatakan orang soleh. Dari mana? Mardi itu karena bi'amalika soleh. Radiyah tadi itu karena mereka kamu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas. Mohon pengertian dan kepahaman berdasarkan ayat kulus inhalikun ilah wajah. Seperti seperti matahari kok kok masih ada matahari di akhirat. Terima kasih. Kullu inhalikun ilah sama bumi tadi dihancurkan ada bumi lagi ya. Langit itu sudah hancur, ada langit lagi ya. yaumatubad darul ardu gharil ardi was samawat. mereka juga syams Ya. Hmm. Karena itu Samas yang ada di akhirat tadi itu tidak membakar seperti samas yang ada di dunia. Lain. Hmm? Kalau di atas dunia tadi itu membakar itu. Kalau inti dekat, inti dekat sekian aja udah nggak karuan. Wakif inti kalau kalau dekatnya satu mil dari itu. Samasnya lain. Hmm? Samasnya tidak sama seperti ada di dunia. Samanya tidak seperti di dunia, Artnya tidak seperti di dunia. Hmm. Ada yang lain? Ada beberapa makhluk yang memang sama Allah tidak dihancurkan. Ya, jadi memang kullu syai'in halikun illa wajhah itu bukan berarti seluruh makhluk itu berarti hancur. Seperti surga diciptakan oleh Allah nggak hancur kan? Tapi di sini syamas tidak, bukan itu maksudnya. Arat bukan itu, hancur semuanya. Nah, seperti surga itu enggak hancur kan. Seperti e, bidadari itu enggak hancur. Nahnul khalidat, fala nabit, nahnul radiyat, fala naskhut, kan gitu. Ah, jadi itu kullu di sini bukan berarti selain Allah pasti akan hancur. Maksudnya segala sesuatu itu hancur karena kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki, ya enggak hancur gitu loh. Eh itu sepeda motor itu.